Hello. sebelum saya mulai ngaji, adik-adik pengen pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris? Muhammad is the best speaker in the world. Do you go on a example personality? Do you understand? Yeah. Tes, tes. Kita bahasa Inggris capek kayak ini. Bahasa Inggrisnya wetek gedang apa gedang? Oh betul kok. Nek kelapa muda kelapa muda. Gedang. Nek tiba tiba. Ya sembarang. Hah? Allahumma sholli ala Muhammad. Adik-adikku yang tercinta, tapi dia umurnya gak, gak jauh beda sebenarnya. Saya masih seumuran jenengan. Cuman wajahnya dia untuk Saya tebak umur berapa? Yang benar dapat hadiah. Dua puluh tiga benar mbak. Sama cerita namanya. Cinta? Mbak Naya. Ye, Mbak Naya, selamat Anda mendapatkan hadiah berupa ucapan selamat. Alhamdulillah, uh, umur saya, umur kalian rata-rata berapa sih? ada KTP? Adik-adikku yang tercinta, ini sebenarnya sebenarnya bukan makom saya karena apa pulau sama jenengan adik-adik ini masih seumuran banyak sekali orang-orang yang ilmunya lebih mumpuni banyak sekali guru-guru kita yang sebenar, sebenarnya pengetahuannya lebih luas daripada saya tapi ternyata di dalam acara Isra Mi'raj ini saya diamanahkan untuk mengisi e, eh, kajian nopo ya, mengisi bahasanya MC tadi mau nopo mau ibu hasana lo nopo male mau ibu hasana rasanya e, saya niki tasik derek pantas maka Hari ini, siang ini saya niatkan ngaji bareng-bareng. ngerti ya? Saya niatkan ngaji kepada guru-guru. Ngaji kepada guru-guru. E, saya niatkan ngaji, saya niatkan sorogan. Kalau bahasa pesantren itu sorogan. Tahu sorogan? sorogan itu ngaji ke kiai kalau salah nanti dibener nih gitu nah sekarang saya niatkan sorogan saya niat cari ilmu kepada guru-guru sedoyo tokoh masyarakat mereka, saya niatkan ngaji cari ilmu ngatain gitu ya jadi kalau sorogan itu salah itu tidak apa-apa tidak masalah Makanya, jika nanti kalau ada ucapan saya atau yang saya sampaikan ternyata kok ada salahnya, kok buru-buru kok menengahi, berarti yang bisa buru-buru. <laughs> Oh, tak agama Bu. Tapi jomblo ta. Maksudnya kerja ini terbang kembali. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada adikku yang saya cintai karena saya juga predikatnya masih santri. Maksud dari kata santri adalah sampai sekarang saya juga masih mengaji, saya juga masih menimba ilmu, sami kami jenengan sedoyo, sami sama seperti adik-adik semua. Lah santri kenapa ceritanya gimana kok bisa moro-moro pegang me? Ini ceritanya kalau hanya berpegang teguh pada satu hal. Napa deh? Manut. Napa? Ah. Makanya adik-adik, yang kepingin ilmu ini manfaat, manut kalau guru nih. Satu kuncinya apa deh? Ah. Saya ada cerita menarik. Ada seorang santri, santri ini dia pengen menghafalkan Al-Quran di pondok Tafidul Quran menghafalkan Al-Quran. Akhirnya dia cari pondok pesantren tapi Quran. Ketika ketemu, serat ketemu pondoknya, ternyata syarat untuk masuk pondok itu adalah hafal juz amma. Juz amma itu juz berapa? Juz 30. Syarat untuk masuk adalah hafal juz 30. Ternyata santri ini wau hafalannya masih sampai al-hakumut. Bapak ya al dia akhirnya apa? Nekat berangkat ke pondok pesantren. Setelah nyampe pondok pesantren dia soran kepada kiai, kiai. saya ingin pondok di sini." Kata yainya, "Alhamdulillah, yo ya, aku seneng nih awakmu gelem pondok. Nanging kene syaratnya, nek kepingin mondok nang kene syaratnya butuh apa? juz amat. Awakmu nggak apa apa Dereng nyai, saya belum hafal ya. Ya wes, mulia bisik. samen pulang dulu, nanti hafalkan surat eh, hafalkan juz 30, hafalkan juz amma. Kalau sudah hafal, samen balik orang yang manek, boleh pondok di sini. Ternyata santri ini nggak mau. Oh, bosan nyai, pulau tuh pengen pondok temeriki. Saya sudah niat dari rumah pengen menghafalkan Al-Quran di sini. Gak bisa, le. Di sini itu masjid. Kajian, mesake. Mesake sakne akhirnya. Dia ini sakne tenggene santrine niku. Akhirnya nyanyi bilang gini ya wes. Kamu boleh mondok di sini menghafalkan Al-Qur'an di sini, tapi dengan satu syarat. Nopo nyai manut apa sih? Manut toh. Oh, ini siap. Berarti ini santri nih. Wah, iya, manut yan. Paling juga nyapu, juga ngepel, juga ngebau-ubah. Ternyata manut yang dimaksud kiai, manut yang dimaksud oleh kiai, boten sembarang manut. Suatu ketika di pondok pesantren Tafidul Quran, waktu sholat maghrib masuk, Sholat maghrib masuk semua jamaah sudah berkumpul di masjid. Namanya kontak tafsirul Quran. Berarti isinya adalah para penghafal Al-Quran. Ada yang sampai juz 20, ada yang hafal 30 juz, ada yang sudah 15 juz. Jadi semuanya para penghafal Al-Quran sudah berkumpul di masjid siap untuk melakukan sholat jamaah bersama kiai. Menunggu kiainya datang. Begitu kiainya datang, uh, mau ngimami, kiai tiba-tiba bilang gini, endi santriku mau sing anyar? Mana santriku yang baru? Didolai, dicari. Ini ya ini, santrinya moro. Wonten apa ya Ayo, imam mono. imam ya Iya, imam mono. Gue uh, boten sakit ya ini. Lah, pangan kulo sik kepala aku. Kata kiainya, awakmu mau tak konten apa? manut wis manut tok kita kono mboten nyai mboten wonten awakmu gak gelem manut mulya syaratmu nang kene manut nek awakmu gak gelem manut mulya akhirnya apa dina nekat dene nekat budal imami diimami waktu itu tadi jamaah para kafir kafido oh diimami dene apa alhamdulillah Dia sholat mulai Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Sampai wala Amin Habis itu moto surat pendek ceritanya jadi moto surat Al-Kafirun Bismillahirrahmanirrahim ceritanya bulat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la antum wa la ana <laughs> bingung jadi udah nggak bisa mulai wala ana abidum ma abatum wala antum abidum nama abud wala ana abidum ma abatum itu berapa lama sampai jamaah itu udah berundal kabe itu sopo jadi imam jadi saya bingung wala ana abidum ma abatum wala antum abidum nama abud sebagian sama abu ya sebagian sama abu ya 谁都动不 peristiwa itu. Jadi akhirnya punya tempat isi. Setelah peristiwa itu dia menghafalkan Al-Quran. Getu, tahu kan getu ya? Getu itu eh, teman lah, teman sering. Jadi getu nama Al-Quran. Setelah itu dia pulang dia menguasai ilmu namanya ilmu kiroah sabah. Ilmu kiroah sabah itu terkenal Amir dia menguasai dia pulang akhirnya dia mendirikan pondok pesantren sekarang santrinya ribuan masya Allah barokai ya, manut. Nah, makanya adik-adik, nek dipengken kali guru nih, buat sing manut, eh kos kaki eh sing bener. Biasanya wonten ta sing biasane gak baik kos kaki. Dari nah, ya itu alumni soalnya. Iya sama motor dengan ditambah kos kaki. Eh gak boleh gini, ya wes gak boleh, gak apa-apa. Manut guru nih, yo. Pengen ini tuh ilmunya manfaat, manut terjadi guru, guru nih. ngaten deh, Nah, sudah seger sudah seger sudah, oh buatan buatan seger enggak maksudnya masih ngantuk buatan ya uh, ini rencana sampai jam berapa sampai berapa ya? sekarang jam 8.50 rencana sampai jam 1 Oh, iya, iya. Sama yang anteng di sini ya. Nah, aku tak pulang. Adik-adikku yang saya cintai, peringatan Isra Mi'raj itu sama saja saya dan jenengan kita semua memperingati ulang tahunnya so so ya Allah pas saya datang ke sini tadi kagum Masya Allah arek kene iso ayu-ayu Masya Allah ya tapi kok on temen. Eh, Isra Mi'raj sama saja memperingati ulang tahunnya so. So. Sholat. Isra Mi'raj itu sama saja memperingati ulang tahunnya sholat. Jadi perintah sholat itu turun pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Oke, okay, sholat itu awalnya bukan lima waktu, tapi berapa deh? Lima puluh waktu. Bayangkan, sampai sholat sehari semalam lima puluh waktu. Wong lima waktu aja kadang meninggal, gini pembahasan. Eh, sopo kesiangan, dohor kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, bisa. Ini pengalaman. <laughs> Kabel ya Allah sholat di gandeng gandeng Usolli Wardo subhi Waktu riwa asri Allahu Akbar Malah bingung bisa Iki sembahyang ngopo Padahal barometer keimanan seseorang itu bisa dilihat dari sholatnya. Nek sholatnya bagus, Nek sholatnya bagus, berarti hidupnya bagus. Di sini kalau jamaah rame ya, rame. Adik-adik dilihat masjid di rumah jamaah sholat subuh rame ya, rame ya sampai metu-metu ya, ya kalau metu belas. Padahal barometer keimanan seseorang bisa dilihat dari sholatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nek cari menantu, kalau dolek mantu, cari yang sholatnya bagus. Sokor-sokor sing jamaah nang masjid, jamaah sholat subuh. Ah, yo. Ya ah. Ya, saya yakin pasti ada di kampung halaman jenengan pasti ada yang sergap jamaah sholat subuh. Tapi umurnya ketok loro. Ayo sampe kita iki masjid-masjid sholat subuh pasti sing ada tua. Allahu Akbar. Allah Iya apa ya? Senajan tuwe terus gak ono jamaan sing teko. Jadi selawatan pujian Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Gak ono jamaan sing teko. Oh dan Niki mau batin. Mungkin orang-orang ini tidak berangkat jamaah karena tidak tahu fadilahnya sholat jamaah. Ya wes, nak ngono pujiane tak ganti basa Jawa. Cek wong paham. Wes mau muslim matem monggo jamaah sholat. itu 17 derajat. Muslim muslimat monggo jamaah sholat. itu 17 derajat. Muslim muslimat. Tapi tidak ada terus budal. Oh, alhamdulillah ternyata anak sing budal uang tinggi tuwe pisan. Jadi sing adzan umur petang puluh loro, sing jamaah tekan itu umur wolong puluh loro. Jadi padha tuweke. Tekon sebanyak ada kegiatan. seger sing tenagane si apik kula mboten ngomong jenengan yang mboten api? cuman adik-adik yang semangat yang lebih besar saya pengennya itu sing menghiasi masjid yang meramaikan masjid ku anak kita menom oh gak kok kue kue ayo sing jalan-jalan sing anak-anak jangan tembus kita pembuatan Oh, nggih sama masjid mergo gak rumangsa butuh gak rumangsa butuh ambek Gusti Allah ya kan apapun berangkat. Mergo putus. Eh, jangan merap, ada sih kalau tahu ada siram yang kayak gini. Sholat lima waktu wajib diamal dening gak ngerti. Gak ngerti ini pancanya rasanya gini tuh setelah bisa ngerti yo mangku mangku. Eh, tes eh, tes <laughs> Jadi kalau dulu ada ada orang itu namanya Cak Kartolo, asli Surabaya. Tahu deh? Tidak tahu. Biasanya yang tahu-tahu biasanya bapak-bapak, ibu-ibu. Sholat kakak e agama, sing terus sholat, pojolakon. Maksiat penyakit agama sing padha maksiat padha no asli budaya Surabaya Jakarta Jadi salat muka-muka umur etawa Kalau sih amin Amin Asal Kalian jadi salat moga-moga umur tua. Tidak sholat nah. Oh mati Dan salat terus digabung bulan Juli mulo salat ayo dilakoni zuhur lan asar. Sik, iki gunane banjari apa? Ya. Wonten sedaya bulan Juli. Ada-ada uh, pengen tahu budaya-budaya dengan ketik Jula Juli. jula Juli itu gimana? Mulai mangke sing nyocok. Monggo, saya semangat. Mula salat ayat di begini. Iya, cari tempat duduk. Mas, terus sini. Nah, gini gini Nah, karena ya, <laughs> Thank you. jenengan cerminan hidup itu bisa dilihat dari sholatnya nek sholatnya bagus berarti kehidupannya juga bagus nek pengen berubah salah satu yang harus diperhatikan pertama kali adalah sholatnya Biasanya, nek orang sholatnya bagus, disiplin, itu hidupnya juga disiplin. Maka ada yang pertama yang harus diperhatikan adalah sholatnya. Niki juga warning dikasih guru-guru sebab nopo hati-hati, sholatnya bagus biasanya dibentuk dari guru-gurunya terlebih dahulu. Sebab mau tidak mau diakui atau tidak murid itu selalu mencontoh gurunya. Yang pertama kali dilihat adalah gurunya. Kalau di rumah orang tua, kalau di sekolah yang pertama kali dicontoh adalah gurunya. Itulah kenapa Guru-guru kalau bilang ayo sholatnya yang rajin, ibu guru, bapak guru sholatnya itu rajin. Sebab yang ditiru adalah gurunya. Hidup itu saling mempengaruhi, saling mempengaruhi. Coba saya mengilustrasikan diri kemana-mana. Coba minta tolong semuanya tangannya diangkat. Kabeh deh, kabeh cintaku. Yuk, ayo kabeh. Sekarang gerakkan pelan-pelan pelan dirasakan lebih cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat sakit dengan nang janggote dewe dewe jambote janggote dewe dewe janggote dewe dewe saya ngomong apa janggot kamu batu karena contohnya batu terbukti kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang diucapkan daripada apa yang diomongkan adik-adik ibu guru bilang ayo ayo nak sholat jamaah semuanya ibu guru angkat tindakan Ya, eh, silakan guru terjadi guru-guru. Tidak boleh ini juga warning nikah mbak-mbak, pasti punya adik toh. Pengen adiknya bagus, mbak-mbak ini itu tuh bagus. Mbak-mbak ini mau dek, kono sama jamaah. Yang gue orang masjid. Mbak ini tahu remote, remote dicekel dulu ikatan cinta. Kira-kira adik ibu jalan pembatas. batas? Batas. Sebab yang ditiru adalah contohnya yang atas. Kenapa sekarang terjadi degradasi moral atau kemerongsotan akhlak karena salah satu faktornya tidak lain dan tidak bukan adalah kurangnya keteladanan adik-adik pengen adik api, bapak eh itu tuh api, dimulai dari figur-figurnya. Oh, ibu-ibu pengen anaknya bagus, ibunya juga harus bagus. Napa malah ini calon ibu, calon ibu, bapak eh pasti jadi ibu semua ya. Pengen anaknya bagus dimulai dari ibunya pendidikan karakter e, pembentukan karakter pembentukan karakter yang pertama sekolah itu adalah faktor yang penting makanya adik-adik yang pertama dilihat sholatnya adik-adik setelah ini jadi sholatnya dianggap ya nah Gaji sholatnya cakep karena barometer keimanan seseorang bisa dinilai dilihat dari sholat sholatnya. Pengen anak-anaknya generasinya bagus, sholatnya bagus dari mbak-mbaknya dulu. Sholatnya juga harus bagus. Mbak-mbaknya kepengen adiknya pinter, dimulai dari mbak-mbaknya dulu. Belajar sing rajin, apa kabar PR? Dikerjakan apa pembatan? Bosan ngomong boten deh. <laughs> apapun tugas dari guru, monggo adik-adik dikerjakan. Niki biar memberi contoh, biar memberi teladan kali adik-adik. Itu ya, dapat poinnya, dapat. Nah, pengen generasinya bagus, dimulai dari kakak-kakaknya, dimulai dari yang besar. Apa nggih ya, dari dari wong tua itu? Babone. Napa? Yang besar. Sesepoe. Napa ya? nggih? Mbok-mbokane biasanya kami kalau kau eh, kalau tahu di dalam sekolah pasti pasti ada geng Dia apa mbak di dalam satu geng pasti orang sing yang mbok-mbokan maaf nih mami Reso Tak tahu jadi gini di dalam Nanti ada boboan. Sama kalau tahu boboan itu selalu didengarkan sama anggota-anggotanya. Sama deh, kayak dengan baik. E. Sama kalau merasa sebagai kakak, pasti ada loh, Ya salah, benar, mesti ada di kompon belum. Dia tahu apa? Iya, iya. Makanya boboan, maksudnya itu kakak-kakaknya itu harus memberi contoh yang baik kita bisa melihat contoh yang pertama kali dicontoh sebagai figur adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli Muhammad. Nabi Muhammad itu gak neko-neko. Nabi Muhammad itu akhlaknya cuma satu apa? Baik. Jadi orang baik. Pun. Nabi Muhammad itu orang baik. Ciri-ciri orang baik adalah tidak ngamuan. Ayo sih biasanya nyamuk ini laki-laki bu perempuan. Laki-laki. Uh -uh, sih biasanya kakek ngomong ini mau lanang apa wedok? Lanang. Makanya biasanya anak kakek ngomong biasanya diarani lambe. maka perempuan tidak akan kalah. Tapi bisa dititeni, bisa dititeni, bisa dititeni, dititeni siapa ya? bisa di pengering. bisa di, eh, pokoknya bisa dititeni. Kalau di pasar, Nah di pasar, laki-laki dan perempuan itu sangat jauh berbeda. Wong mana? nang pasar, gitu loh. Telung puluh Oh, lurus. Ayo mbak Meta. Lima iki jumbo. Sak kilo 15 sen. Iya. Duku sak oke ngumpul kok 15 sen. Sing dodolan mantel Mbak, sama niku ayu-ayu kok opele sak duku. Thank gue Jadi perempuan dan laki-laki itu jauh berbeda. Nek laki-laki itu cenderung pendiam. Nek perempuan itu wow, Ayo, anak apa misalnya, wonten gedang, bungkus gedang ini. Lagi apa? Nek gedang ini, mana mau itu. ala Muhammad Bapak Ibu pengen anaknya bagus Atau kata-kata adik-adik pengen generasinya adik yang bagus jenengan itu bagus karena dibentuk dari babonnya dibentuk dari babonnya Kalau enak babon ya bok-bokan dibentuk dari contohnya yang tinggi ngapain? ya pokoknya contohnya Dilihat dari contohnya, pengen jalan generasi bagus, dilihat dari contohnya. Tidak bisa, kok ujung-ujung kita jadi kepengen adiknya bagus, terus itu nanti aku gak apa-apa, gak bisa. aku itu mesti niru kakak, mesti niru contoh mulai yang dilihat. Hidup itu saling mempengaruhi. Karena kata adik-adik merasa kok ternyata tidak bisa memberikan efek yang bagus, cari lingkungan yang bagus, titipkan ke lingkungan yang bagus, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi. Di dalam kitab Ta'lim Ta'alim dijelaskan, Anil mar'ila tas'al wasal al qarihi fa innal qarina bil yang yaqtadi. Jok takon sangka wonge deloken kumpulane sebab wong bakal katut marang sing jenggo buli. Bombol wong dodol minyak wangi katut melu mambu wangi. Bombol wong dodol terasi katut melu mambu terasi. Bombol seneng senengane angok angok kafe, Ayo dipelakeni. Terus pinggir. Kelihatan dari sini. Jadi hidup itu saling mempengaruhi bagus, tarik lingkungan yang bagus. Hidup itu saling mempengaruhi. Namun lingkungan, lingkungan itu bisa memberikan efek baik, bisa memberikan efek buruk. Kadang awas dewe, kadang kita itu tidak punya sifat syukur karena melihat pinggir. Contoh, ono omah api, dadak pinggirnya luwes api, boleh ketok, lo gak nyaut, masya Allah. Paham ya? ana oman api dan tak pinggire luwih api oleh ketok ana arek ayu dan tak pinggire luwih ayu boleh ketok makane nek boleh jejeran sing elek Pengen jadi orang baik, akhlaknya bagus, cari lingkungan yang bagus. Ciri-ciri orang baik niku gak ngamuk. Ah. Kanjeng Nabi niku gak ngamuk ah. cerita Nabi itu pernah lewat jalan setapak mau berangkat ke Tenggari Masjid, mau berangkat. Nabi berangkat, terus mantan-mantan Nabi Di Dihidroni itu bahasa indonesia Di dihidroni. Akhirnya Nabi dihidroni, diludahi. Sama orang kafir dari atas. Juh. Nabi bilang apa? Suwon. Gak apa, besok Nabi lewat persis kayak anak-anak ini ya. Iya, si sorry, yuk asun. Nabi itu nggak pernah marah, sama sekali nggak pernah marah. Suatu ketika, ketika Nabi lewat situ lagi, ternyata si itu ini nggak ada. Yang biasanya yang jari ini nggak ada. Nabi boleh Nabi mencari, Nabi itu yang tapi uh, eh, dia sakit sakit jangan tak sambangani loh disambangani dibawakan buah-buahan kali nabi diparani tenggane omai tok tok tok assalamualaikum waalaikumsalam sinten kula kula sinten kula Muhammad Muhammad sinten langganan ibumu Orang kafirnya kaget, wahai Muhammad, seluruh teman-temanku tidak ada yang menjengukmu, tapi engkau yang setiap hari saya ludahi malah menjengukmu. Saksikan Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah masuk Islam gara-gara jadi wong api. Jadi dakwahnya Nabi itu gak neko-neko. Yang penting menunjukkan akhlakul karimah orang kafir bisa masuk Islam. Makanya ada adik gak boleh ngamuk. Ah. Ciri-ciri nih sing api ngapi uang kang warna-warni kang warna-warni ana wong api ya api ana wong elek ya elek iki Sik ana wong apik jadi nek ana wong elek ya dianti. Ah. Duwe salah gelem ngakoni. Nek wong apik punya salah mau mengaku. Kadang kan ono orang itu salah tapi gak ngaku salah. Jadi dek iki pinter delok kesalahan yang liya tapi gak iso delok kesalahane dhewe. Semut di seberang lautan tampak gajah di pelupuk mata tidak tampak nek jarane wong Jawa tak kecil-kecil kewek nek keweke dhewe depan Oh, mari panas-panasan keringetan, mari mobil-mobil keringetan gak karu-karuan, tangan dari kena diambu. Hmm. Yo jika paling sedep sak kesen anak sapi. Yo yo sama nabung dewi, aku nabung liya, yo ngeblak. Jadi awak dhewe kadang gak iso ndelok kesalahannya dhewe tapi kuwi ndelok kesalahannya wong liya. Nggih apa mboten? Jadi wong api itu kalau salah mau mengakui duwe salah salah ngakoni. Ya Koncoe salah yo dituturi yo ya dituturi. Tonggo gak iso yo ya diburui maling ketang di. Aku kok iso nek maling ketangkep dikek nopo polisi salatullah salamullah salatullah perjumpaan kita pada siang hari ini? Gak kerasa ya? Ini ku makin kerasa. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama bersama. Jadi pengajian Isra Miraj semoga memberikan banyak manfaat, banyak kebaikan buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Ini nanti ada yang doa mbak dan sembilan. Oh langsung pulang. Sebelum saya tutup doa, ngapunten, sebelumnya saya mohon maaf, saya mau minta bantuan barokah Fatihah.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 ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف الشافي وعافي المعافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا آلما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة Baik, Alhamdulillah telah selesai. Sik, adik-adik sudah kenal sama saya? Belum. Iya kan mau aja ini baik belum kenal. urung ya pun saya tak kenalan dulu nami kula Umi Laila siapa cek Umi Laila nama aku ini memang Umi Laila jadi bukan Umi itu panggilan ibu Umi Laila bunda nek Umi Laila itu kesannya oleh ibu-ibu awal gede jadi Nami, nama saya memang asli Umi Laila. Cuman saya asli Surabaya, Ganjaran. Sinten nami kula, Be? Iya, iya. Jangan saya timbali kula Umi, sakit timbali Laila, sah kersa. Satu, aku punten apabila ada salah-salah kata, apabila ada bahasa yang kurang pas, yang kurang sopan, kula nyuwun ampunipun pangapunten nggih. tetap, kalau aku afunikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.